melalui surat atau etik sebaiknya atau melalui cara penggunaan atau pengamat inilah muncul teori dari Confucius dan ini adalah seorang pemimpin ini adalah tokoh aktif pertama yang bicara tentang utilitas utilitas aktivitas, jaringan pindahan

estetik, fungsional, physical kontrol, fungsional brain, sosial meaning, kultural symbolization. Jadi ini beberapa orang yang bicara tentang Bangunan itu fungsinya dari itu semua partai state yang mengatakan fungsi-fungsi sebagai proses, fungsi sebagai jadi layer ini mengatakan bahwa fungsi sebagai proses, jadi mengatakan bahwa dia belakang adalah sampingannya dia punya fokusnya adalah struktural strukturnya fisikal psikologinya sosialnya dan struktur itu. sedangkan di biometri mengatakan jadi tubuh suatu bangunan lalu mental apa berbicara tentang batasan hubungan tidak semua itu harus disesuaikan aktivitasnya beliau ini itu bicara tentang gerak fungsi eh, fungsinya pengontrol perilakunya psikologi fungsional dan sosial kita kemarin lagi ke sosialnya kan itu baik itu bicara fungsi sama itu tidak akan lepas dari budaya tidak akan lepas dari sosial tidak akan lepas dari perilakunya dan terlepas dari hubungan pembinaan dan bentuk nah, itu dia mengatakan sesuai konsep dan mengatakan bahwa makna terhadap pembinaan dosen Rasul kami mengatakan akhirnya mau melaksanakan sebuah fungsi masing-masing fungsi itu terbentuk atas kebenaran berwisnya kesamaan fungsi yang dimengerti sebagai sebutan yang berbeda Semakin baik sudah saya buat perhitungan semakin kaya kualitas Dalam latihan Seorang arsitek harus tak dulu fungsi Jadi karena itu seluruh sejumlah fungsi Maksudnya adalah semua karya-karya harus kalian tahu dulu apa fungsinya sebelum buat karya kalian tak harus di sekolah kalau tidak tahu fungsinya sebagai pembelajaran sekolah itu pembelajaran bisa jauh ini? Gitu? Kenapa bisa bisa itu? Apakah kalau bisa disebut pembelanya? Hmm? Pembelanya, pembelanya, debat raja. Tidak. Bisa. Bisa tidak? Bisa atau tidak? Bisa. Bisa. Bisa. Bisa. Bisa. Bisa apa pembelajaran ini yang disebut pembelajaran namanya pembelajaran adalah tempat di mana orang bisa tanya di mana tempat aktivitas dalam hanya belajar sekolah aktivitasnya belajar belajar kalau begitu saya ulang lagi apakah sekolah bisa disebut sebagai pembelajaran tidak tidak, tidak. Tidak. Ya. Betul tidak? Ya. hari Tapi bisa harus tidak? Ini pembelajaran konsep keempat di mana jalannya dalamnya transaksi dan kan beli sekolah. Oh, sekolah? Sekolah. Ah, menjadi ikan. Kalau sekolah apa? Sempat apa? Proses belajar mengajar. Berarti sekolah dengan pembelajaran bisa disamakan tidak? Tidak. Tidak. tidak. Oke. Kalau begitu kalau kita bicara aspek sekolah bisa tidak disebut sebagai pembelajaran? Bisa. Yang eh, sebelah lain kemana? Fungsi pembelajaran. Fungsi mulang. Banyak. Membentuk hanya itu saja. Tidak bisa. Yang tadi yang paling simpel yang sering yang saya lihat ya. mohon tempat apa? Hanya apa yang tempat saja. Apakah mall hanya untuk tempat saja? Apa mungkin mall? Oh begitu. Kalian tidak tahu mungkin mall bertanya. Kalian semua mau apa semua? Baca.

Belajar? Ya. Belajar saja. Dan sekolah mesti yang satu belajar. Kita masuk ke sini. Eh, pengantin dari dosen tentang fungsi. Tadi mau banyak banyak fungsinya. Sekolah bukan fungsi, betul fungsi saja. Banyak dari situ proses belajar mengajar. Jadi fungsi utama molor mengajar. Fungsi utama sekolah mengajar. Fungsi sekundernya molor. Kasih. Makan, nonton, bermain, sekolah, bekerja, belajar, belajar, sekundernya bermain ya berbuku terus belajar makan makan semua ada iya. kalau begitu bisa tidak disebut sekolah sebagai pembelajaran bisa tidak saya mau bilang sekolah itu pembelajaran Pembelajaran bisa tidak disebut sekolah Bisa, bisa. makanya yang hanya berteriak bisa tidak disebut sekolah, Kalau hanya mengatakan tidak atau bisa, bisa, tidak, kenapa? Tapi dia berdasar dengan menggunakan tidak, dia berdasar mengatakan bisa apa? Bukan tidak, hanya karena juga tergantung para mahasiswa dan juga karena juga nanti tidak ada bisa kadang-kadang cuma tidak berarti tidak bisa tidak nah, bisa disamakan sebagai eh, eh sekarang ini sekolah tidak bisa disebut sebagai mall gitu bukan kajian mau coba jadi pendidikan tanpa pendidikan dan tanpa pengajaran teman kemudian tidak bisa disamakan aturannya merah berhenti yang ada elektrobus iya ya sampai kalau merah itu boleh orang yang menangkan yang kemudian dia tetap musik kalau ada yang nggak bisa pasti ada yang ada justru bisa kalau kalian mengatakan tidak, pasti ada alasan dalam mengatakan tidak. Jadi, tidak pernah ditanya kalau kalian makan pakai tangan. Rasanya? Rasanya apa? Untuk masalah lagi bukan. Ada orang makan kita banyak ini mengatakan karena kita pasti bisa makan. Ada. Itu karena tantangannya sudah rasa, sudah rasa aktivitas kami tidak terlalu menyenangkan dengan tadi kalian. Ya. Bisa kan menulis pakai kaki? Tidak. Ada yang bisa ada tidak? Ada yang bisa ada tidak? Tapi ada yang bisa kedua-duanya. Saya bisa kedua-duanya. Tapi lebih dominan kiri. Kalian dominan lebih banyak kanan dari hukum berat dia kiri tidak bisa kanan karena tidak bisa berarti tidak bisa kiri kerja dominan ya kan angkat berat lebih suka dari anak kecil nanti air mereka karena dan dominan itu alasan sekarang itu baik saya tanya bisa tidak terus boleh jadi kamu pekerja atau mulai disebut sebuah kalau ada tidak apa saja tidak. Tidak. Tidak aslinya, Artinya kalau sekolah itu fungsinya lebih dominan proses pembelajaran. Proses pembelajaran. Kalau pembelajaran itu proses transaksi. Proses apa ini? Tadi sebab tidak kan? Dan sekarang tidak. Makanya kalau sekolah itu proses pembelajaran. pembelajaran proses tahu menawar. Sekolah ah, tahu menawar. Apa yang tahu menawar? Ilmu guru atau dosen menjual ilmu kalian menerima ya kan? kalian membeli istilahnya ya kan? ada yang membeli 50% ada yang membeli 50% dalam artian kalian menangkap materi ada yang membeli sampai 100% eh bukan tidak saya tidak ada yang tidak lebih 100% paling tinggi 95 Tidak mungkin ada yang menangkap 100% itu yang harus kita tahu sekarang kalau tidak akan buat saya tidak belum belum alat juga dia dikatakan tidak bisa disamakan sekolah dengan kemudian. Ada lain? Oke, bisa. Apa? Kalau dilihat dari segi sebenarnya itu ya. ya sama-sama tempat makan gitu sama-sama tempat bermain ya. kalau bicara fungsi Kalian kan tidak tidak mana sesat. Iya. Kalian kan tidak bermain sesat. Itu dengan kita bisa Tapi mau masa situasi. Itu sudah masuk dalam ratus. sekunder ketiga itu ada sejumlah fungsi dua ratus. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah apakah sekolah bisa disebut bisa disebut dia pembelajaran atau pembelajaran pembelajaran bisa disebut yang menjadi intinya adalah apa fungsi awal dari bangunannya itu jawabannya adalah tidak kenapa tidak karena pertama sekolah sekolah di luar apa pendidikan sedangkan pembelajaran sifatnya umum Sekolah umum kan jadi sekolah dalam rencana eh, tentang orang belajar dia masuk di area pendidikan pembelajaran masuk dalam area ya? perdagangan. Bicara tentang fungsi bangunan berbeda. Kita bicara aspek. Jadi kalau bicara fungsi sosial itu bisa bisa dikatakan sama. Oh, tidak ada transaksi. Dari perdagangan itu tidak adanya transaksi. Selama tidak ada transaksi maka perdagangan tidak ada. Itu kalau kita bicara tentang fungsi di luar dari aspek dan kita kita dari aspek kita bicara tentang fungsi bangunan Tadi jawabnya tidak, tidak. Tapi walaupun tidak, mereka tetap memiliki fungsi jawabnya. Jadi itulah yang itu mampu melaksanakan tujuan satu bangunan memiliki banyak fungsi. Karena itu kalian kan sudah pakai RTT, ya. di situ kan ada pembagian. Perimennya apa, sebenarnya apa? Itulah pembagiannya, itulah fungsi fungsinya. Berikutnya, sebenarnya fungsi tiga ke arah penggalian berisi. Kemudian, fungsi yang tertulis, fungsi yang saya itu tergantung dari satu ini. Sama-sama semua. Kalau yang biasa sama-sama semua, yang belum tentu fungsi yang kalian masukkan sama. Sama-sama wajibnya, tapi fungsi dalamnya belum sama. Contoh, tugas kan? tugas yang kelima. Contoh, tinggal. Rumah tinggal, rumah tinggal rumah kalian sendiri. Iya, kan? kalau studio rumah sendiri. Iya. <laughs> mau perencanaan, mau studio, mau semuanya sama. Jadi studio terlihat singkatan dari awal awal. Perencanaan adalah nama tengahnya. Stupa ada singkatan nama seluruhan. Studio perencanaan arsitektur. Jadi rumah sama. Contoh, rumah Jasir di Elmara. Apa sama? Beda. Sama. Turut sama. Tanya. <laughs> <laughs>

Kamar utama. Kamar utama itu adalah kamar perempuan Tiga kamar Anak semua. Di tiga nya laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan. Berapa perempuan? Dua. Dua. Satu lagi. Satu dia. Mana? Dia kamar kan? Satu satu kamar utama, dua laki-laki perempuan. Fungsi majikan. Dua, fungsi kamar sebagai kamar tidur. Ruang berbeda. Jumlah berbeda. Tapi apa yang menjadi fungsinya? Yang persamaan dari mereka hemat hidup. Lebih serat, dua tahun selisih dua tahun hidup. Hemat hidup. Jalan lagi. Masih, kalau pemimpin rumah ada nama sendiri. Ada. Kira, ada nama sendiri. Apa jadi persoalannya? Apa persoalannya? Iya, iya, iya, sendiri emang sendiri ini saya teman saya kayak ada rezeki ini apa yang menjadi kesalahan dari itu aja Sesama apa, Tidur, Tidur, Yang membedakan kunci. Kalau kita bicara, kita bicara Bedanya apa? Satu domba satu kambing. Apa yang benar itu? Bisa begini? Bisa. loh. Benar lagi sini perempuan. Sampai kalau ambil kambing dan domba. Kebutuhan. Biasanya kan laki itu hanya perlu kasut kan? mandi. Perempuan yang lahir takut. Mungkin. Ada cermin di apa nggak? Ada cermin. Paling perempuan ada cermin paling kiri. Kalau perempuan ada cermin, ada bekas. Ada Bicara tentang fungsi bagaimana? apa? Tapi ada yang fungsi-fungsi lain masuk sehingga muncul ada ruang memiliki fungsi banyak. Dan itu karena ada. kemampuan cuma mengatakan Percepatan fungsi itu terbentuk atas kemudian Indonesia. Jadi semua fungsi yang ada itu bisa terjadi karena tulisan. Yang ada fungsi adalah asli. Ada bisa bikin mereka sendiri. Jangan bisa. Kalau sekarang saya suruh kalian berdua desain rumah ke begini empat lima, itu bisa desain. tapi belum tentu fungsi dalamnya sama. Walaupun fungsi utamanya sama. Ada kamar tidur, ada ruang keluarga, ada ruang tamu, dapur tapi biasanya fungsi berbeda karena yang membuat orang berbeda oke kesamaan fungsi tidak dimengerti sebagai sebutan yang berbeda tadi juga kesamaan tidak Kebenaran iya. fungsi tidak sebutan yang berbeda. Mereka masih Tadi kabarnya Fira dan Osi tetap penyebutannya sebagai apa? Dia dia yang mengatakan bahwa ini kamar kamar dalamnya ada cermin. Ini kamar dalamnya tidak cermin. Yang ada kamar nanti fungsi lainnya adalah ini kamar untuk laki-laki dan ini kamar untuk perempuan. dari maksud utama ini sama fungsinya tetap sama sebagai tempat istirahat. Semakin banyak fungsi dalam satu objek bangunan, semakin kaya kualitasnya. Jadi bangunan yang memiliki fungsi lebih banyak itu lebih ramai daripada bangunan yang fungsi Contohnya apa? Mall tadi sering bola. Ada tidak yang habis bisa sering bola dari pagi sampai malam? Paling nanti ada jam bola. Kalau tidak ada waktu tertentu. Mall jam sepuluh malam, jam sepuluh eh sepuluh pagi buka, sepuluh malam tutup, kira-kira tersunyi. Tidak, tidak, tidak. Dan itu semakin banyak fungsinya dalam satu bangunan, semakin kualitas bangunan itu bagus. artinya aktivitas berjalan. Yang itu saya fungsi. Itu apa? Menurut saya ini ada aspek yang mengatakan bahwa ruang itu adalah kekosongan. Ruang itu adalah kosong. Jadi ruang itu adalah sesuatu yang dibatasi. Di dalamnya ada kosong. Ada tiga tahapan dalam rumah. Jadi ini adalah beberapa contoh ruang-ruang ada. Jadi yang pertama hasil perangkat tektonik dalam artian dilingkupi bentuk tektonik dalam ruang kalian. Dalam artian ini. Tahapan pertama dari hasil perhatian tektonik ada satu rangkaian di mana ruang-ruang itu saling menyatu tanpa batasan. Jadi ruang tidur dengan ruang tamu pasti menyatu. Ini yang kalian di konsep mengatakan sebagai hubungan ruang ini erat disatukan ini tidak erat agak jauh ini sama sekali tidak berhubung di sejauh itu contoh uang ini sama dengan banyak atau enggak saya kalau tangan antara kalian berapa orang sekitar 30 belum tentu 30 orang itu saling erat pasti ada yang erat ada yang tidak erat ada yang sama sekali tidak berhubungan contoh jasa sama alih hubungan erat tidak erat atau tidak sama sekali berhubungan. yang pertama adalah Yang kedua adalah berkarat biji ternyata jauh. Sekarang jasir dengan viral. Hubungannya erat tidak erat atau tidak sama sekali berhubungan. Tidak erat. Tidak erat. Yang kita bicarakan adalah apa hubungannya. Jadi namanya hubungan ruang, namanya aspek bicara hubungan ruang, di mana ruang-ruang yang saling berhubungan harus disatukan ruang-ruang yang saling berdekatan harus disatukan ruang yang tidak saling berdekatan jauhkan jadi jadi disebut aspek ruang-ruang yang saling berhubungan ini contoh-contoh tentang gedung BPJS kita di lingkup betul secara teknik ada selubung. ada ada ruang penutup yang bukan ruang Jadi sekedar pakai lorong Suruh masuk ke satu ruang. itu adalah disebut ruang. Disebutkan dilingkupi bentuk satu komik. Ada ada ruang di antara ruang. di yang pertama adalah tektonik, ruang yang tidak ada sekat, sekat dalam tidak ada sekat, kalau tidak ada yang memisah antara ruang itu. Ruang, ruang satu dan ruang lain saling berhubungan. Tektonik ada ruang di antara ruang. Ada ada batasan sebelum kita keluar ini ada kita sholat dulu sih. dalam artian kayak di depan ini sebelum masuk sini kalian harus sholat ini. apa yang depan ini oh Tori son belajar perbedaan para teori empat dan teori tiga karena itu jadi sebetulnya di mana ada dua ada ada yang memisahkan kalian jadi kalau sesuai dengan ada pembawa, usahakan oh, dulu tanda kencingan. <laughs> Asik. Kalau kalau lebih lebih mungkin lebih kita yang lebih Di pas kalau saya bilang kalau kalian pacaran yang iya. ketiga ketiga. Buat inilah kita. Kalau kita akan kalau itu. Eh kami yang ketiga ada uang kalian gelombang air kesinambungan antara ruang dalam dan luar dan luar. Maksudnya sebelum kita masuk luar ada ruang lagi. Jadi bukan ada ruang antara luar, tapi ada ruang penghubung antara luar dan dalam. Maka dia jadi di sini kan langsung masuk. Tapi kalau bicara ruang pengalihan, sebelum kita masuk itu kita suruh berputar dulu. Ini yang konsep dari pemirsa biasanya. bila kalian masuk, langsung masuk sekarang. Ya, itu kalian bisa berkomutan. Pada tujuannya kan dekat, dekat dengan kalian, tapi menuju ke sana kalian langsung mutar. Itu namanya kelompok kalian. Jadikan dulu. Juga yang digunakan di konsep konsekuensi Kalian tidak awalnya berencana annual motor, tapi apa yang terjadi? Kita dulu tidak ke mall, dia minta iya. Asik, dari sepatu, dari ada uang sebelum ke lokal. Jadi kalian bisa dulu sebelum ke itu itulah tiga uang. Jadi kalian tinggal semua ada kegosokan dari sponsor. Dia kata bahwa dia sekali lagi tak uang ya eh, pas ruang yang berhubungan ada ruang di antara ruang dan ada ruang pengadilan. Itu ada tiga tahapan ruang dan cerita Rasulullah ini yang kalian gunakan di wacana masuk di dalam kategori hubungan ruang erat tidak erat sama sekali tidak berhubungan syarat masih tersangka jadi mal dan kira perlu kena bersahabat diharapkan dan tersangka Alif yang bersahabat ya disatukan tapi alif yang bersahabat dengan marhabat jauhkan. Itulah konsep hubungan kuat. Lanjut, menurut Plato, sesuatu yang dapat terjadi dan sahabat. Menurut Aristoteles, terhadap dilanjutkan dengan disperada. Rudolf mengatakan sesuatu yang dapat dibayangkan sebagai satu kesatuan terhadap terbatas dan tidak terbatas. Itulah jadi ruang ada yang terlihat dan tidak terlihat. Ada yang kasat mata dan tidak kasat mata. Jadi sudut kasat mata ada ruang. Dan sekarang kita lihat ada batasannya. Sedangkan ruang yang tidak terbatas ada ruang yang tidak ada batasannya. Dari contoh itu ruang adalah di mana ada dinding, alas, tidak atap. Ruang disuruh kekosongan dalam kosong, dalam arti kosong bukan hampa, kan bukan bukan kuat. Dan ini hampa karena ditutupi oleh dinding, lantai dan atap. Itu yang kita lihat. Karena sebenarnya mereka ini tidak bisa melihat area di luar dari ruang. Ini yang pertanyaan saya, apakah tanah dalam ruang? Apakah tanah dalam ruang? Pelaku mengatakan sesuatu yang dapat terlihat dan terlama. Arjun mengatakan lokasi jelas terlihat di sebarana. Dulu mengatakan sesuatu yang dapat dibayangkan sebagai satu ketentuan terbatas dan tidak terlama. Pertanyaannya, pada sini bertahu telah memiliki rumah atau tidak? Tentunya kan, apakah taman termasuk ruang atau tidak? Ruang, Ruang, pertanyaan. Kalau dapat dilihat dan tidak terlihat, apa yang kurang berdiri kita prinsip dasar uang prinsip dasar uang adalah ada batasan di dinding, lantai dan atas dalam ruang itu ada prinsipnya di undang itu bukan ruang lain yang jadi sekarang yang pertanyaan adalah tanah untuk masuk ruang tidak Masuk. Kalau begitu, mana Karena yang didapat pemerintah sendiri cuma dari materinya Pak Andri dan Pak Andri dibilang makanya pembawa satu orang itu bisa saja bukan bisa bukan cuma ini tapi bisa juga sebagai kayak PSD atau semua yang membatasi suatu area ya. atau gitu kalau begitu mana poin kita kalau mengatakan begitu berarti maka karena adanya perintah menjadi kalau gitu, itu mana ruang dalam amal itu hanya karena dibatasi oleh oke nah, karena pedestrian itu batasnya bagi dirinya gimana kaki dan arahnya prinsip dasar dari ruang adalah di mana berarti karena itu ruang ada kerusuhan besar di mana ruang itu dibatasi ada batasan kalau tidak ada batasan itu bukan ruang taman. taman coba ruang tidak ya. saya ingatkan taman masuk dalam kategori ruang terbuka hijau ya berarti sekarang di mana ruang itu kalau mengatakan taman itu ada ruang dari beliau kan, sudah berapa anggota kalau harusnya begitu kalau harusnya kalian sudah tahu batasan ruang dalam taman untuk langsung tangan untuk atas gerak sepanjang mata melihat memandang ke atas bisa bisa apa Eh, bisa apa bisa lain dan bila sepanjang mata melihat tidak harus berhenti kalau kalian lihat pohon itulah itulah konsep dari ruang terbuka yaitu ada ruang tertutup dan ruang tertutup karena itu muncul bahasa kesatuan terbatas dan tidak terbatas. Terbatas itu ada ini, yang tidak terbatas itu ada dua ini. Jadi tahu di mana batasnya? banyak mana kalian bisa menjadi tahu? Kumbalungan, ya kan? Dia tetap harus kaya, menjadi batas. Tapi kalau kayak kayak gini, taman kursi, kita kan? batasnya apa? Batasnya apa? Kau. Bukan ditutupi oleh dalam artian ditutupi. Ini. Jadi yang dibatas ada batasan kemudian sesuatu dua ada batasan itu. Contohnya ini, apa kalian bisa lihat ya selain di persis bisa kalau ini nggak kan? ini kan terus sekarang kalau misalnya tidak sudah pulang kan terbatas dan maksudnya kebahasana orang yang persis ketahui persepsi masing-masing orang terhadap bahasa tersebut sampai yang bisa lihat kalau sampai berapa ya, bahasa setiap orang bicara lain berbeda tapi bicara tentang bimbingnya asal itu biasanya itu juga ada yang mengatakan dia melihat oh itu sebagai batasannya tidak ada orang yang melihat juga mengatakan itu harus ada istilahnya ada juga mengatakan jalan jangan pembatas dalam arti pembatas ada ada yang membatasi. Yang disebut terbatas atau tidak terbatas. Ibnu Qayyim mengatakan sesuatu sebagai hasil pikiran dan perasaan manusia. Inilah contoh ruang yang terbentuk dari ekspresi perasaan dan pikiran manusia. Ingat, kayak ada Aljazeera, kan, apa bukan? Sama saja ini apa? Pulpen. Ini apa biji? Kalau bedanya kan A, yang bedanya kan apa? Nanti. Yang satu Yang pertama jam yang sudah kulit Satu di Thailand, satu di Yunani merupakan bagian dan bangunan yang berubah rumah keluar. Kalau begitu, di mana batasannya? Keluar. Apa? Apa batasannya? Ini batasannya lantai, dinding ini, dan atap. Itulah itu menurut dosen. Jadi, jadi disebutkan pamru bahwa itu dia adalah dari ini bukan dari dosa. Unsur untuk kuat bidang keras, bidang dinding atau pembatas, bidang lantai atau atas. The base plane, the vertical space, dan the overhead plane. Jadi ini ini unsur bentuknya. Jadi mau yang kelihatan, mau yang kelihatan, tetap ada unsur bentuk. Ruang terbuka hijau, taman kenapa disebut terbuka hijau, karena ada ruangnya. Kenapa yang disebut kelas, karena ada ruangnya. Dipahami Kita masuk ke hubungan antara penentu keterangkuman dan kualitas ruang. Dan Jadi kita bicara tentang ketergantungan dan kualitas dalam ruang. Bicara bahwa kita akan bicara tentang definisi. Itulah kerakumannya. ketergantungan dari ruang itu ada dimensi. Kualitas sebagai apa? Proporsi atau skala. Bentuk namanya wujud dan konfigurasi menghasilkan apa? Bentuk dan definisi. Jadi di, di, di, dimensi itu menyebabkan dua hal yang terbentuk proporsi dan skala. Wujud menyebabkan adanya bentuk. Konfigurasi menyebabkan adanya definisi. Permukaan, permukaan dan sisi-sisi menghasilkan warna, tekstur dan pola. Bukaan tingkat kekuatan cahaya pada inilah yang membentuk ruang baik itu ruang dalam ruang dalam ruang ini yang tertutup tertutup tertutup atau ruang terbuka Jadi itu ya adanya jendela adanya pintu itu tetap menyebabkan dia jadi ruang Kenapa disebut ruang? Karena adanya ada penentu keterangkuman, ada penentu kesimpulan yang menghasilkan kualitas ruang ini. Inilah yang menyebabkan kalian buat ruang dalam rancangan. Inilah yang menyebabkannya mau menjadi aspek untuk ini, untuk bikin kotak-kotak kecil. Hanya untuk bikin luar, kita harus kuliah matang. Lebih, berarti, berarti kau benar lebih. Paham ini? Paham hubungannya ini? Paham itu belum? Kalau oh, paham saya tanya. sebentar langsung Tapi kan? Saya sering kalian pagi di malam. Saya tanya, kenapa susah? Bapak. Waktu oh, itu wujudnya bisa tidak Berubah oh, lempar ke saya. Saya tanya, wujud menguasai nama? Wujud. Kalau bukan, Ini bisa tutupi supaya tidak ada lagi. Kalau bicara benar, tidak harus sama kan? Tapi yang namanya memahami masih tahu apa apa kunci dari kata itu. Kalau pembicara buka, Sir, tutup buku itu, yang baca buku. Kalau bicara permukaan dan sisi, bicara apa? Permukaan dan tapi kalau bicara tentang permukaan dan sisi, bicara tentang apa? Hasilnya tekstur, tekstur warna. Kalau dipercaya secara dasar kalian sudah lakukan itu. untuk keluar, untuk keluar. Kalian di mana, jendelanya di mana, ventilasinya mana itu ya. Setelah kalian bikin dulu ya, kalian akan diberikan warna. Secara langsung tadi saya melakukan namanya membentukkan ruang. Jadi tadi pertama fungsi kepala, betul. Fungsi kita minta ini baru keluar kemudian diapakan. Iya. Bicara ruang, kita bicara tentang bentuk. Kita bicara berapa? Lain ada bentuk. Berjuis mengatakan bentuk itu adalah gabungan antara jelas dan bentak. Dan bentak fungsi dan buat. Berjuis hinaan atau istiqam. Wujud adalah perbuatan sesuai dengan dan sisi. Ciri pisau bentuk wujud dimensi warna tekstur posisi orientasi yang tersisa visual itulah ciri visual dari bentuk contohnya ini dan lain-lain ekspresi bicara ekspresi bicara tentang suasana bicara tentang ekspresi orang yang melihat. Ya, itu apa yang kita lihat menurut pengalaman atau pengalaman sebelumnya ini tahun 2004 dipengaruhi oleh fungsi struktural budaya jadi sesuatu yang kita bisa mengetahui, sesuatu yang kita bisa lihat, itu kena lalu ada pengalaman terdahulu. Contohnya, tidak mungkin Siti Esa mengatakan larangan jahat kalau sekarang saya kesalahan. Jadi begitu merupakan. Saya kira sama. Sama. Oh, mana itu Nada itu sama, bohong apa lagi? sebut biasa masyarakat lagi. Nah, tapi kan, apa yang kata-kata yang diberikan keluar untuk kan, oh, masalah. Bukan seribu, PHP, Kenapa muncul itu? Karena ada pengalaman sebelumnya. Kalian pernah rasakan itu? Kalian pasti Tadi pernah terbiasa, Kalian diselingkuhi, pernah dibohongi. Karena itu muncul kata-kata bahwa saya bohong. padahal dia lupa bapaknya lagi. <laughs> Jadi nanti perempuan, eh lagi. Karena dia sekarang perempuan, materi. Mau ngatur. mau orang sakit. Mau <laughs> dominasi tentang perempuan. kalau kita melihat perempuan kadang-kadang laki Besok tak ada yang boros pasti ada laki-laki. Mata dari mana perempuan? Ada. Ada. Ada. Eh, ada. Eh, eh. tarik tante mau kemana? Ya, karena dia tahu standar tante dan tarik. Kan? Gitu. Tapi hari boleh makanya belum mau sama Kenapa? Karena ada tante standar di atas. Ya, kalau ada promomat ya udah ada promomater. Tapi yang muncul mata adalah di saat dimana pasangannya tidak punya apa banyak maunya. Justru pakai mau perempuan mau laki-laki sama, ya kan? Pasti ada lagi cari cari orang-orang yang anak-anak yang awal ini, berikan ini berikan ini, Jadi jangan di sini bicarakan genre kalau tersinggung. Oh, oh. Jangan tersinggung. Oh kenapa? Tersinggung. Saya Jadi ekspresi adalah apa yang menjadikan pengalaman sebelumnya. Jadi tidak mungkin kalian mengatakan bahwa ini cantik kalau pengalaman sebelum belum pernah melihat sesuatu yang cantik. Sebenarnya kalau kalian dikubur dalam gua, tiba-tiba dikasih keluar di Gorontalo, kalian bilang bagus sekali dulu kamu. Dan kalau setelah kalian dengar tahun ini kalian dilempar ke Jakarta, kehilangan dalam. Tapi sudah sekali dulu tahun. <laughs> Apa yang kenapa mungkin? kita dia sudah dia lihat ada pengalaman sebelumnya, kemudian melihat sesuatu yang baru, ada perbedaan yang signifikan. Makanya kalau kalian lihat di masa kecil kalian sampai sekarang, Dulu mungkin masih lari tempat baju. Sekarang tempat baju. Gak bayarkan. Kalian gak bayarkan. Itu perumpamaan yang bayarkan. Artinya jangan bayarkan. semua, sebenarnya kalau kalau begitu masih normal. Yang bahaya kalau jas itu dia dia cuma hari gimana konklusi Bahaya. Ekspresi itu pernah ada kan? Pengalaman sebelumnya. Kalau pengalaman sebelumnya mengatakan bahwa tangan kalau diri dalam bisa luka sakit, karena itu sekarang yang lain tidak tangan. Itu orang terdulu mengatakan dalam mengancam pisau dan luka. Anak kecil kan belum pernah terluka dalam pisau. Ada apa apakah luka tidak? Dia sudah luka, dia tidak tengok-tengok Dulu orang main pohon dan anak, sekarang cuma main sini. Berarti orang tua, dia turun dan dia lima jarak sekarang rasakan nanti kalau main pohon dia pohon rasakan. kita namanya ekspresi. Jadi kalian akan mengatakan wow termasuk umat kalau selama ini yang kalian lihat di bawah rumah standar. Bisa aja. Kalau surat kami selama ini kalau kalian lihat itu ada satu rumah maya orang kasih kalau kalian pasti kan dengan suka. Masih ada cara apa maksudnya? Tapi ya, hari Sekali lagi mau bandingkan dengan Ariel Bandingkan dengan Boy Boy Boy Mau dengan Andika Dan Martin apa Sama Sama karena ada pengalaman sebelumnya melihat satu uang dan melihat yang lain yang biasanya mungkin sama, tapi bentuknya berbeda, kalian akan mengatakan berbeda. Dalam artian kalian itu mau di kalian lihat uangnya kalian, tiba-tiba kalian ke Makassar saya, jauh saya pernah ke Makassar, dan orang Makassar, dia orang sini yang pernah ke Makassar, Siapa orang di sini dalam orang dalam sini yang pernah ke Makassar. Tidak ya kan? Cuma sampai Oke, iya Sampai orang luar dari Gorontalo. Orang Makassar. Kalian pernah ke Mesir? Wah, boleh terima Sultan Abu MTC, ya kan? Bandingkan dengan mall yang ada di Rotau. Beda. Medina, bukan masalah Medina, ini Apa apa yang kalian katakan? Iya. Padahal begini Kenapa begini? Karena di Rotau anak kan Terakhir dia mutlak. Sedangkan LTC bentuknya atau entos bentuknya banyak yang melengkung. Tapi kalau entos membandingkan dengan eh, entosnya Manado, itu sama. Karena mereka bentuk sama. Manado Manado apa kemarin? mampus kan? manusia yang sama karena yang punya satu karena itu bentuknya sama kalau mau memiliki makassar mengajak mengatakan orang makassar bisa mengatakan kalau makassar dari bertaruh saya orang makassar saya mau bilang beli bau sama dia kata dan raja sama karena keras lebih karena saya pernah lihat lebih bagus yang mau nyanyi ada di luar saya dapat lagi. Ya, kan? Kenapa? Karena pengalaman yang menjawab kita bisa nilai. Yang lain, selama ini sultan pakai rasa gigi, banyak kemeja, tiba-tiba besoknya dia datang dengan baju yang mau supaya dibilang masih satu. Kira-kira apa yang terjadi? Masih beda, Misalnya masih beda. Dan apa yang terjadi? Akan ada orang kata-kata, kau tidak, tidak, Sulit. Sebaiknya semua selama ini jilbab eh, pas datang minggu depan pakai rok pendek, pakai jilbab kira-kira gimana? Eh, atau nih lima orang telah ini pakai jas semua minggu depan yang dia mereka pakai rok pendek, pakai jilbab kira-kira gimana? saya katakan iya sebenarnya kan mana akan ada satu orang mungkin aja hanya mencari sumpah apa yang kamu kita kembali ke sini. Di mana ekspresinya bangunan ini? Dengan dua bangunan ini dipengaruhi oleh fungsi struktural budaya. Bangunan ini pada unsur apa? Miskandaru dan ini di Kubuser. Bicara fungsi dan struktur jelas berbeda keduanya. Kita bisa menilai keduanya. Itu ekspresi bahwa bicara tentang bagus bagus kedua. Tapi yang menyebabkan perbedaannya fungsinya dan struktur yang digunakan dan budaya yang dianut oleh keduanya. Itu ekspresi. Contohnya sama-sama Jepang, sama-sama orang Jepang, kenapa beda? Ini adalah Kenso Tanah Kagawa Sakawatsu ini Tokyo baru karya sama orang yang sama tadi tadi orang berbeda ini orang yang sama tapi kenapa berbeda? Jawabnya saya. Budaya. Budaya satu orang. Masa ada satu orang punya budaya buat? Makin kebaikan fungsi dan struktur yang dimarahkan secara ekspresi. Jadi kembali lagi ke paradigma. Jadi semua hal yang kita pelajari jangan lupa karena itu akan saling berkait. Dan itu pun yang berkait dengan mata kuliah yang kalian lakukan selama ini. Kembali ke perdipat dia masih apa? Estetika tidak. Di mana cinta itu muncul karena adanya bukan yang sederhana. Sama-sama rumah ada, tapi apa yang bedakan? Awas sudah bersaksi dari sini atau dari sini. <laughs> Ini adalah rumah anak dengan kakao dan rumah rumah bersunat dari Bugis. Fungsi dan budaya, budaya fungsi dan sumber kebenaran. Tidak mungkin sumber kebenaran di dalam kamar di kaki rumah tinggal orang Bugis atau ketika orang Bugis digunakan di apa? Kan itu ekspresi, kita ekspresi. Biasanya kalian kalau disuruh ekspresi paling kan kebukan wow, hebat, luar biasa, itu ekspresi. Padahal itu ekspresi itu ungkapan ekspresi. Kalian kagum, kayak Sulman kagum dengan api, itu apa? Ekspresi atau ungkapan ekspresi? Nah, sama. Itu ekspresi, kagum. Ada tak dia? Tidak bilang, kamu kata sama Arif, saya kagum sama kamu. Itu tandanya kamu telan. Jadi kalau ada cewek mengatakan, suka saya kagum sama kamu berarti Berarti cewek suka sama kamu. Tapi yang jauh-jauh kau mengatakan itu kagum sama cewek. Yang betul cewek anak maaf kamu. Kalau cewek sudah mengatakan dia kagum sama kamu, berarti itu dia belum suka. Tapi kalau udah kelar mengatakan aku, ayo berubah lagi. Paham ini? ekspresi. Apa kaitan dari fungsi ruang kontekstual? Apa kaitan dari tempat ini? Dari hukum atau budaya terkenal? Apa yang hubungan dari tempat fungsi bentuk eh, fungsi ruang bentuk tadi dan ekspresi. Berkelanjutan. Jadi prinsip dasarnya fungsi menyebabkan bentuk atau fungsi yang menyebabkan adanya bentuk, bentuk yang menyebabkan adanya eh fungsi yang menyebabkan adanya ruang, ruang menyebabkan ditutup, tutup menyebabkan adanya ekspresi. Dan ekspresi terbentuk telah adanya fungsi-fungsi. Jadi saya bisa perhatikan. Itu kesimpulan sederhana, kesimpulan intinya. Tapi bagaimana mereka? Fungsi panduan ditutup untuk digunakan sebagai media bagi kemudian berwarna bentuk dan ruang mengkomodasi fungsi, fungsi dapat dikomunikasikan melalui bentuk, kaitan fungsi ruang dan bentuk menghasilkan ekspresi. Jadi, fungsi menyambungkan ruang, ruang-ruang dapat bentuk-bentuk yang jadi tidak terjadi. Fungsi pada bentuk bagi bentuk itu muncul ada fungsi. Perpaduan bentuk-bentuk menghasilkan ruang, ruang Metode ketiga itu menghasilkan ekspresi. Karena itu paling inti intinya adalah fungsi ini menyebabkan bentuk, bentuk menjadi ruang, ruang jadi ekspresi, atau fungsi menjadi ruang, ruang menjadi bentuk, karena adanya ruang hingga bentuk kepala. Dan menghasilkan ekspresi, ekspresi terbentuk karena adanya fungsi. Itu intinya dari bahasa ilmiahnya Fungsi paduan ini itu jadi eh, bentuk itu bisa berubah ada dan ada fungsi. Bentuk dimana sebagai media bagi kemudian semua. Jadi bentuk ada, bentuk ada yang bukan adanya uang. Bentuk dan uang mengkoreksi fungsi Perpaduan bentuk dan uang mengakibatkan adanya fungsi. Misalnya, fungsi bangunan. Fungsi dapat dikomunikasi oleh bentuk. Jadi bentuk yang kita kan itu bisa diketahui fungsi apa bentuk bentuk apa sekolah mall fungsinya apa harus kita kaitan fungsi ruang bentuk menghasilkan ekspresi jadi hubungan kampanye itu tidak boleh terus itu yang kita lakukan di kantor itu yang kita lakukan di struktur itulah yang kita lakukan di lembaga teknik memadukan keempat ini. Itu menurut teori. Kita lihat teori sektor. kami Ya. Jadi bicara fungsi ruang bentuk seperti selesai. Minggu depan kita akan bahas tentang teori terdekat dan teori tertimur. Kita akan percepat dengan satu minggu lewat kata setelah itu dibagi dua kelompok dan dua kelompok dibagi lagi dua kelompok. Bapak Mas ya? Nah, bukan kelompok, kelompok. Jadi dua kelompok besar akan ada yang pasti oleh barat, akan ada yang pasti oleh timur. Barat timur bagi dua lagi. Dan setelah itu kalian akan diskusi yang jelas di sisinya teori barat dan teori timur tidak akan langsung khusus karena tidak akan sama. Tapi anggotanya akan sama semua. Paham ya? Paham ya? Paham ya? Jadi akan dibagi dua, dari mana dari timur, yang bagi akan dibagi lagi, Terus kita yang Bukan bukan lain kali dia sendiri pan, tapi kita yang Dan saya akan nilai istrinya Bagaimana tata cara penyajiannya, kelompok, bagaimana tata cara eh, presentasinya, bagaimana tata cara menjawabnya, itu akan saya nilai. Dan semua harus bicara. Jadi saya tidak ada saya di sini, tidak ada nilai di sini. Silakan di sini, buka, setelah itu kalian presentasi masing-masing dan diskusi dibagi empat dia bagi dua saya bagi dua berarti semua teori timur semua teori barat karena ada teori teori teori barat teori timur karena hanya bagi dua bisa kita bahas teori barat dibagi dua bisa kita bahas teori timur dibagi dua saya kalian diskusi paham paham sudah Vamos ya, sí. A ver, vamos a ver. ¿Lo mismo? Ya paham semua yang ngomongnya. Kalau kita paham teori barat, berarti ada dua kelompok. Bahas tentang teori berarti ada kelompok. Bisa kita bahas teori barat, nanti kelompok teori barat yang bahas dan saling diskusi. Bisa timur, sama timur maksudnya tapi yang kelompoknya sama di kelompok barat tidak boleh sama di kelompok timur jadi mana? kelompok barat pertama Ali Siti Tuma Jasir Kira timurnya tidak boleh sama lagi kelompok boleh sama mungkin dua dua orang dua karena kalau sama nanti tidak ada kelompok dalam artian bahwa boleh satu lembut di barat harus pecah. Sebab saya mau lihat apakah dia bisa dia ya, sama dengan orang yang semua. Jangan hanya bilang sedang begitu tidak dua orang sedang terus. Yang kasih barang kedua dari timur harus pisah. Kalau tahu apakah malah masih bisa dia bersama dengan vulkan, dia bisa bersama dengan posisi. <laughs> tapi dan itu minggu depan saya memang ke barat kalau bisa langsung ke timur dan itu sisanya kita diskusi terus sampai selesai jelas ya selesai teorinya jelas tulis pesan dari teori estetik itu Semua Semua diastik memiliki tugas besar tanpa terkesan Teori aspek kalian punya tugas membuat tagline satu kelas. Tagline. Jadi tahu tagline. Tahu tagline. Tema. Satu tagline. Kalian akan bahas tentang teori-teori apa saja yang muncul di saat aspek muncul yaitu Tirmain. jadi ya, itu muncul pertama itu teori dari Confucius, teori apa? Terus beberapa lagi muncul teori siapa? Sampai ke era sekarang di Barat Timur nanti akan ada dua bang Tirmain. Barat dan Tirmain Timur. Nanti bagi dua lagi. Yang mana yang orang ke barat, yang mana yang timur. Jadi kalau barat sudah timur kita selesai, nanti wilayah timur hangus. Pak, ini sudah banyak. Tapi yang bertanggung jawab adalah satu kelas. Dan kelas, kalau saya kerja. Jangan kasih masuk namanya tidak kerja. Jangan kasih masuk namanya yang hanya dari nama. Nanti saya kasih dari nama ini ini daerah. Tapi ini, ah, Karena jadi kita akan kuliah itu, mungkin kalian tidak akan kuliah ketemu sama saya, mungkin dua keringan dua minggu sebelum final. Jadi ya, kita selesai saya percepat perkuliahan supaya kalian bisa fokus ke segala pusatnya dan boleh lagi. Tapi bukan berarti di dosen lain bisa juga. Oke. Ada semua. humano. Iya, satu tidak bisa. mau datang, nggak tidak datang, tidak masuk. Ya. Iya, iya. Nah, nah, nah, nah tadi cuma berapa? masalah kan? Lalu dia juga dengan tapi saya bisa apa Yang satu ini, dua baru dari bulan yang dulu di jadi agak berbeda. warga masuknya 10 ayo saya dari warga mau saya kasih singkau dan sebelas ke dia dan ke pun saya sana yang kira-kira bisa kekuatan muliamu kalau kita pernah itu terus dalamnya kalau masih sudah saya dengan di waktu ini kan ini kan tidak belajar listrik ada nanti semester pak tapi karena SK Sekali sudah cukup, sudah dapat kontrak Pak. Thank you. Jadi sampai satu kalau mau ikut cari Kalau nah. mau teori yang satu, Kenapa? Sebenarnya kenapa terus Aku namanya aku aku sudah tanya kali, ada Saya kalau suka saya mau ke sekolah karyawan bisa. Kalau pindah semua ke uang bisa. Jadi untuk materi saya apa? Saya Biasanya apa ya. tentang mesti ruang mengekspresi. Banyak